Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Orang yang tawadhu merendahkan diri, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang sombong membesar-besarkan, membanggang-banggakan dirinya dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Ada satu syair dia berkata begini. Tawadhu takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على صفحات الجو وهو وضيع tawaduklah kamu maka kamu akan menjadi bintang bintang itu kalau kita berdiri di atas sungai atau telaga atau sumur yang jernih airnya kita akan bisa lihat bintang itu di bawah kita tapi sebenarnya bukan di bawah kita itu bintang di atas sana tinggi sekali yang tidak mungkin akan dicapai atau digapai oleh manusia. Begitulah manusia yang tawaduk mau merendahkan diri. Mungkin di hadapan manusia dia orang biasa, tapi di sisi Allah derajatnya tinggi bagaikan bintang, Saudara. Walataku taku jangan kamu itu seperti asap. Selalu mengangkat dirinya, selalu mengunggul unggul dirinya. Sampai kalau melihat orang rokok asapnya langsung naik ke atas terus nggak ada asap tawaduk ke bawah itu cuma bagaimana nilainya nggak bernilai sesek napas kita kalau kena itu begitulah orang yang selalu mengunggulkan dirinya aku adalah siapakah aku bagaimana orang tuaku aku ini adalah putra dari aku ini adalah lulusan aku ini aku aku ini adalah asap saudara nggak ada nilainya sesak napas kalau kita ketemu sama orang model begitu orang yang tawadhu itu dapat derajat lihat bagaimana mutiara ada di dasar lautan pemalu lagi ditutup sama kerang tapi Allah tidak membiarkan mutiara tadi itu tertutup selamanya ada di dasar laut selamanya dijadikan orang cinta dengan mutiara tadi itu dia menyebur ke lautan, menyelami lautan untuk mengambil mutiara, dipoles, dipamerkan, dibuat liuntin. Kenapa? Tawadu itu mutiara. Mau ada di bawah, malu lagi. Berlian di dalam tanah, tertanam dalam tanah. Tapi Allah tidak membiarkan itu berlian selamanya di situ. Dijadikan orang itu menghargai itu berlian. Dibongkar-bongkar itu tanah sampai ketemu. Dibersihkan, dipoles. Dipamerkan, jadikan kalung, jadi cincin. Mahal harganya. Begitu juga orang-orang yang soleh, tawaduk mereka. Tapi Allah tidak membiarkan itu akan selama-lamanya tertanam. Dipamerkan oleh Allah. Jadilah para aulia-aulia orang-orang yang soleh. Ah, karena itu jangan banyak menuntut orang-orang lain. Laksanakan kamu sebagai hamba Allah yang soleh. Ibadahlah kepada Allah dengan bagus. Tawaduk. Koreksi setiap saat kekurangan diri anda jangan Anda mengkoreksi kekurangan orang lain, maka Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?